Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum dalam kesempatan ini saya akan lanjutkan kembali tentang adab-adab daripada doa dan faedahnya. Sebagaimana dalam tema pembahasan kita yaitu mengenai bimbingan risalah-risalah bimbingan Islamiyah untuk perbaikan individu dan masyarakat. Kitab yang yang saya pakai untuk uh, pembahasan dalam hal itu adalah Rasailut Taujihatil Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama sebagaimana dalam tema tersebut. Ta'lif atau muallif yaitu Pengarang kitab ini Muhammad bin Jamil Zain. Sekarang kita memasuki faedah-faedah daripada doa. Min fawaidid doa. Faedah daripada doa. Ada beberapa faedah di antaranya ad-du'a yaruddul qada. Doa mampu menolak al-qada atau at-takdir. Qada wa takdir mutaradifan. Mempunyai makna yang yakni kesamaan Kesamaan arti Sebagaimana sebagian ulama menjelaskan Sesungguhnya Annal qada Wal qadar mutaradifan wa hadza Fakun li ba'di a'immatil lughah alladhi fassaru al-qadar bil qadar. Sesungguhnya qada wal qadar mutaradifan mempunyai satu kesamaan, saling beriringan. Dan ini disepakati oleh perkataan sebagian ulama lughah bahasa yang menafsirkan al-qadar dengan al-qadar. Sebagaimana dalam kitab Al-Qamusul Muhit ya, Al-Qamusul Muhit lil virus Abadi. Dia mengatakan al-qadar, al-qada wal hukm Al-qadar yaitu maknanya kodok atau hukum, keputusan, ketentuan, hukum. Sebagaimana ketika Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah taala ditanya tentang mal farqu bainal kodok wal qadar. Apa perbedaan antara kodok wal qadar? Fa ajaba al kodok wal qadar huwa syai'un wahid. Beliau mengatakan kodok wal qadar adalah sesuatu yang satu. Allah qadahu Allahu Yang mana Allah telah putuskan sesuatu itu sabiqon dalam keadaan telah lalu. Keputusan Allah itu telah lalu. Wa qad wa qaddarahu Begitu pula Allah tentukan sesuatu itu telah berlalu. Telah lalu keputusan Allah. Yukali hadal kodok dikatakan untuk ini kodok. wa yukalahul kodar dan dikatakan pula kadang-kadang hal kodar. Memang ada dalam hal ini ada perselisihan juga tentang perbedaan antara kodok wal kodar. Sini akan saya nukil satu aja di antaranya al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathil Bari yaitu dalam kitabnya Syarah apa Bukhari. Beliau mengatakan qala ulama berkata para ulama al qada al hukm al kulliyul ijmali fil azal. Qada itu adalah suatu keputusan hukum secara menyeluruh, menyeluruh global fil azal. Apa azal itu? Azal itu adalah sesuatu ketetapan Allah yang telah lalu, yang tiada permulaannya. Itu namanya azal. Wal qadar juz'iyatul dzalikal hukm adalah bagian-bagian daripada keputusan Allah yang telah lalu itu disebut al-qadar. Juz'iyatul dzalikal hukm wa tafasilih dan perincian-perinciannya itu dalam disebut qadar. Sebagaimana Allah turunkan Al-Qur'an secara apa? mujmal, ya kan global. Tafsirnya di mana? Dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nah, seperti itu. Jadi itulah kodok dan itulah kodok kodar, yakni keputusan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah lalu, yang ditetapkan untuk hamba-hambanya. Jadi kita ini sudah ada keputusan Allah kita tidak akan bisa melewati daripada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan sini Rasulullah mengatakan faedah daripada doa. Doa yarudul qada kata Rasulullah. Ya, doa itu menolak takdir al-qadar atau qada. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la yarud la yarudul qada la yarudul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak keputusan Allah qada takdir kecuali doa. Jadi doa. Wala yazidu fil umri illal birru. Dan tidaklah ada yang bisa menambahkan akan umur kecuali kebaikan. Kebaikan yaitu amal soleh. Rawahu Tirmidzi wa hasanahul Albani dan dihasankan oleh Albani. Hadis yang kedua wa qala sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu alaihi wasallam inna du'a yanfa'u mimma nazal doa memberikan manfaat mimma nazar dari apa-apa yang telah turun yang telah turunkan musibah dan lain sebagainya kemudian keputusan Allah yang tidak mengenakan bermanfaat kita berdoa umpama sakit ada musibah di gempa bumi kita berdoa kepada Allah agar agar segera dihentikan musibah segera disembuhkan sakit Wa mimma lam yanzil dan dari apa-apa yang belum turun. Doa bermanfaat. Fa'alaikum ibadallah bidu'a. Maka kata Rasulullah, maka wajib atas kalian ibadallah wahai hamba Allah bidu'a dengan doa. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Hasanahul Albani dan dihasankan oleh Al-Albani. Diriwayatkan oleh Ahmad wa Tirmidzi. Rahimahullah taala. Ikhwani fid azani Allah wa iyyakum. Ma'na hadis al-awwal. Mana hadis yang pertama yaitu la yaruddul qada'a illa du'a wa la yazidu fil umri illa al-birru. Tidaklah ada yang mampu menolak takdir kodok kecuali doa dan tidak ada yang bisa menambahkan daripada umur kecuali kebaikan. Mana hadis ini doa itu min qadarillahi azza wa jalla. Doa pun dari ketetapan Allah taala. Ya, doa itu ketentuan Allah. Wa qad yaqdi bi syai'in ala 'abdihi dan maka sungguh faqad yaqdi bi syai'in ala abdihi dan sungguh Allah telah kadang-kadang memutuskan sesuatu atas hambanya qada'an muqayyadan qada' yang terikat ya qada' yang terikat maksudnya apa fa inda'ahu ya terikat dengan apa suatu sebab maka jikalau dia berdoa sebab sebab jadi doa ini jadikan sebab ya terurainya suatu keputusan Allah tersebut. Tercegah tertolaknya keputusan Allah tersebut doa. Fa'in da'a ketika hamba itu berdoa kepada Allah in dafa'an huma alaihi maka tertolaklah daripadanya apa yang telah menjadikan keputusan Allah terhadap diri. Wa fihi dalilun dan fihi dalam hadis ini adalah merupakan dalil ala annahu subhanahu wa ta'ala yadfa'u bid-du'a ma qadahu ala abdi. Ini dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolak dengan doa itu apa yang telah Allah tetapkan atas hambanya ditolak oleh Allah sendiri maka ini nanti ada penjelasan tentang takdir tentang itu apa itu kodok takdir kodok adalah sama-sama artinya adalah ketetapan Allah keputusan Allah walaupun ada perbedaan sedikit dari kalangan ulama akan definisinya. Di sini perlu saya jelaskan tentang takdir. Doa takdir, memang takdir Allah. <clears throat> Maka di sini ada al-qada'ul mubrom. Qada yang sudah menjadikan ketetapan Allah. Al-azal yang telah lalu. Dan keputusan Allah telah lalu. Dan ada namanya mu'alak atau muqayyad yang terikat tergantung. Nah ini perlu sedikit saya jelaskan supaya kita lebih terbuka tentang atau <clears throat> lebih mengilmui lagi tentang takdir. Dan ini sangat ada kaitannya dengan apa yang kita bahas. Ikhwani ya Allah wa iyyakum. Yang pertama perlu bagi kita an-nu'min anna kulla syai'in fil kaun wa waqi'un fi qada fi qada'in fi qada'in min Allahi wa qadarih. Bahwasanya wajib bagi kita orang muslim beriman bahwasanya segala sesuatu fil kaun dalam alam ini alam ini tidak hanya sekedar bumi tapi langit dan bumi dan semuanya yang menjadi ciptaan Allah itu namanya al kaun satu yang ada yang diadakan yaitu alam wakil terjadi biqada'in min Allah Terjadinya itu karena apa? Karena keputusan dari Allah Subhanahu wa taala wa qadari dan takdir. Wa qad qala Allah azza wa jalla dan Allah azza wa jalla berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Suratul Qamar. Surah yang ke ar rabi awal Khamsun yaitu 54 Sesungguhnya kami kulla syai'in segala sesuatu itu khalaqnahu kami ciptakan dia segala sesuatu itu biqadar dengan ketentuan. Jadi semua ketentuan Allah. Al-Qamar ayat 49. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu adalah berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surah Al-Furqan, "Wa khalaqa kulla syai'in wa qaddarahu taqdira." Al-Furqan surah 25 ayat 3. Dan Allah telah ciptakan kula syai'in segala sesuatu wa qaddarahu dan Allah menentukannya dengan takdir dengan sebaik-baiknya dengan sesempurna mungkin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kullu syai'in biqadarin kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzi wal kaisi hingga kelemahan dan kepandaian Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang lemah baik orang yang apa istilahnya lemah akalnya. Barang-barang yang tidak ada artinya mungkin bisa jadi. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kecerdasan orang yang memiliki kecerdasan, ciptaan Allah. Kebodohan, ciptaan Allah. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemahiran ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kecerdikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Segala kelemahan-kelemahan ciptaan Allah. Orang lemah akal, orang gila, semua ciptaan Allah orang zalim ciptaan Allah iya kan Allah ciptakan semua tidak ada sesuatu apapun yang luput dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala Ikhwan din azaniyallah wa iyyakum jadi intinya bahwasanya kita hidup ini adalah tidak bisa keluar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Sunan Abi Dawud wa Tirmizi, wa Tirmizi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna awwala ma khalaqa Inna awala ma khuliqa. Sesungguhnya awal apa yang diciptakan. Al-qalam. Al-qalam. Yaitu apa? Pena. Pena ini awal pertama kali diciptakan. Akan tapi bukan maksudnya awal-awal, maksudnya awal sebelum penciptaan manusia. Urutannya Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah yaitu apa? Al-Arsh. Itu yang pertama. Kedua al-ma, air. Bahwasanya arsh itu di atas air. Kedua apa? Ketiga apa? Al-qalam. Ketiga al-qalam dan yang keempat apa? Al-lauhul mahfud. Empat itu. Sebelum penciptaan manusia dan sebelum penciptaan lain langit dan bumi. Jadi urutan ketiga al qalam. Faqala lahu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada qalam, "Uktub." Tulislah wahai al qalam. Qalam ini tercipta dari cahaya. Qala qalam, qalam berkata, "Ma aktub ya Rabbi?" Apa yang akan aku tulis wahai Rabbku? Qala qala Allah taala uktub maqadir kulli syai'in hatta taqumas Tulislah wahai qalam ketentuan-ketentuan segala sesuatu hingga tegaknya hari hingga tegaknya hari kiamat. Jadi sudah ada catatannya semua ini. Kita tidak bisa melepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang kita perbuat? Ya sudah mengikuti apa alurnya daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Habibah, "Laqad allah Aku bertanya kepada Allah li ajalin madrubah untuk ajal-ajal yang telah ditentukan wa ayyamin ma'dudah dan hari-hari yang telah terhitung wa arzaqin maksumah dan rezeki-rezeki yang telah dibagi lan yu'ajjilallahu syai'an qabla halih. Allah ternyata Allah tidak akan menyegerakan sesuatu sedikit pun baik ajal hari rezeki sebelum ketentuannya. Au yu'akhiru syai'an an hal an hal atau mengakhirkan sesuatu daripada ketentuannya. Rawahu Muslim. Berkata An-Nawawi, Al-Imam An-Nawawi Rasulullah, "Innal ajala wal arzaqa muqaddarah." Sesungguhnya ajal, ajal itu batas kehidupan manusia. Ya, batas segala sesuatu itu ada ketentuannya, ada batas akhirnya dan juga rizki adalah merupakan ketentuan la tataghayyar an ma qaddarahullah wa ilmuhu fil azal tidak akan berubah dari apa yang menjadi ketetapan Allah dan ilmunya fil azal di waktu yang sudah dahulu kala azal yang tidak ada permulaannya wa tahilu ziyadatuha wa haqiqatan Maka mustahil akan bertambah atau berkurang daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Seperti itu. Itu namanya kodok al al kodok berong, ya kodok yang menjadi ketetapan yang tidak mungkin berubah. Oleh makanya kalau para ulama membagi dua takdir itu. Al-Qadul Mubrom yaitu keputusan Allah fil azal di waktu yang lalu yang tidak ada permulaan sudah sebelum penciptaan manusia, sebelum penciptaan makhluk itu sudah ada. Dan ada qada'un mu'allaq. Di sana ada qada'un mu'allaq. Kodok, kodok yang terikat. Nah, kodok yang terikat ini wahwa wahwa ladi fi suhuf fi suhufil lati bi fi aidil malaika. Yaitu kodok yang mu'alak ini berada oh, dia adalah dalam lembaran-lembaran ya yang berada di tangan para malaikat. Yang berada di tangan para malaikat. Fa'innahu yuqal makasinya dikatakan uktubu umrah fulan. Qada'un mu'allaq ya, qada yang terikat. Semisal uktubu umrah fulan, tulislah umrah fulan. In lam yatasaddaq fahuwa kala Wa in tasaddaq fahuwa kala jadi telah ditetapkan untuk seseorang itu ya jikalau seseorang ini tidak bersedekah akan begini tertimpa ini umpamanya kesulitan umpamanya dan sebaliknya jikalau bersedekah bahwa ada maka dia akan seperti ini wa fi ilmillah wa qadari al azal annahu saya saya tasaddaq au la yatasaddaq dan di dalam ilmu Allah ya dalam kekuatan Allah fil azal itu dia sudah tertulis nanti itu akan sedekah atau tidak sedekah kalau sedekah dia akan seperti ini kalau tidak akan seperti itu ini sudah ada ketentuannya tidak mungkin kita terlepas dari ketentuan Allah Nah, macam seperti inilah yang bermanfaat di dalamnya doa dan sedekah. Ada pilihan ikhtiariah kata uh, Asy-Syaikh <clears throat> Muhammad Shalih Al Utsaimin bahwasanya manusia ini diberi, diberikan kemampuan kudroh berupa apa? iradah ikhtiariah untuk memilih di antara dua. Sedekah apa enggak? Berdoa apa enggak? Mencari ilmu apa enggak? Ingin mendapatkan hidayah atau kesesatan? Diberikan dua pilihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Likulli ajalin kitab Setiap ajal ya, bagi setiap ajal ada kitab. Yamullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Bagi segala uh, ajal batas usia manusia atau batas segala sesuatu itu ada kitabnya, ada catatannya. Yamullahu ma yasha. Allah akan menghapusnya. Apa yang Allah kehendaki. Wa dan Allah tetapkan apa yang Allah kehendaki. Wa indahu dan di sisi Allah ada ummul kitab yaitu kitab yang berada di apa yang disebut al-lauhul Allah akan menghapus ya bagi segala sesuatu ada tulisannya. Allah akan hapus apa yang Allah kehendaki dan Allah tetapkan. Dan Allah memiliki di apa umul kitab yaitu alaqul mahfuz. Wa huwa ma'na hadithu at-Tirmidzi la yaruddul qada illa du'a wa la yazidu fil amri illa al Inilah makna bahwasanya tidaklah menolak dapat menolak keputusan Allah kecuali dengan doa dan tidak akan menambahkan daripada umur kecuali kebaikan. Dan juga hadis yang kedua, doa yang yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa bermanfaat dari apa yang telah turun dan apa yang belum terjadi. Ini sebagaimana ya apa yang pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya yang mana beliau berdoa apa doa beliau Allahumma In kunta katabtani min ahli sa'adah. Ya Allah, jikalau engkau telah putuskan aku min ahli sa'adah. Dari golongan orang-orang yang bahagia, fa'asbitsni fiha. Maka teguhkan aku fiha di dalam golongan tersebut. Wa in kunta kata betani alaiyadzab jikalau engkau telah menetapkan atas aku dosa wasyakwa dan bencana kecelakaan famhuni famhuni wa athbitni wa athbitni fi ahli sa'ada. maka hapuslah aku daripadanya dari dosa wasyakwa dan teguhkan aku dalam golongan orang-orang yang bahagia. Fa innaka tamhu ma Maka sesungguhnya engkau itu akan menghapus apa yang kau kehendaki wa tusbit dan apa yang engkau akan tetapkan wa indaka umul kitab dan sisi kamu ada um, umul kitab asyikh <clears throat> yaitu uh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ditanya salah seorang tentang doa tersebut. Hal syuri'a fit du'a ayyakul Allahumma in kunta katabatani kada famhuni waktubni kada fa innaka kulta Wahai Syekh, apa disyariatkan bagi kita doa dengan mengatakan ya Allah sebagaimana tadi yang telah dikatakan oleh Umar bin Khattab? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan Inna Allah Yaktub telah menetapkan lil abdi ajalan telah menetapkan pada hamba ajal ya batas akhir daripada kehidupannya. Fi suhufil malaika. Fi suhufi suhufil malaika. Dalam catatan-catatannya siapa? Para malaikat. Jadi malaikat ini mempunyai wewenang untuk mencatat segala amal hambanya. Pekerjaan ada sebagian malaikat yang pekerjaannya setiap hari dalam keseharian mengiringi manusia, mendampingi manusia tujuannya mencatat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Qaf ayat 16 dan 17. It yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ketika menemui dua para malaikat atau yang ketika menemani dua malaikat dari samping kanan dan samping kiri qaid dengan duduk menemani manusia Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid maka tidaklah terucap dari satu ucapan pun kecuali ladahi ladahi di sisi manusia itu ada rokibun atid yaitu malaikat yang senantiasa mengawasi lagi mencatat ya ini yang disebut dengan sukuful malaikat Faida wasola rahimahu Zada fi maktub Wa in amila ma yujab an-naqs naqas. Min dzalikal maktub. Hadza ma'na ma rawa an Umar anhu. <clears throat> qala <clears throat> kadzalik. Ketika sampai pada hamba tersebut melakukan amal kebajikan dengan apa berbuat kebaikan umpamanya tambah baginya umur catat para malaikat kabulkan oleh Allah umurnya bertambah dicatat para malaikat dan jikalau dia melakukan dengan melakukan perbuatan yang dengan perbuatan itu akhirnya berkurang umur dikurangi umur tersebut dikurangi oleh malaikat tersebut yang dulunya mungkin mempunyai sekian dengan sebab amalan ini karena kan ada dua ketentuan. Kalau nggak ber ini orang ini andaikan berbuat baik usianya bertambah. Andaikan tidak maka sekian usianya. Dan ini sudah menjadikan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar Umar Umar bin Khattab berdoa dengan doa seperti itu. Dan doa ini ya apa yang dikatakan oleh Om atau apa yang diucapkan oleh Umar ini sewaktu Umar tawaf di Ka'bah, tawaf mengelilingi Ka'bah, maka beliau di celah-celah itu ucapkan doa ini. Dan sanad doa ini adalah hasan. Baik. Bisa kita amalkan bisa kita praktekkan. Rijalnya fiqah. Jalurnya semua satu dari Abu Hakimah. Abu Hakimah mendengar dari Abu Utsman an Nahdi an Nahdi an Abu Abu Utsman an Nahdi mendengar Umar bin Khattab mengatakan yang demikian itu ketika mengelilingi Ka'bah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Wallahu subhanahu wa ta'ala alimun bima kana wa ma yakun wa ma lam yakun law kana kaifa kana yakun. Allah mengetahui dengan apa yang telah ada, apa yang akan ada, apa yang belum ada, bagaimana keberadaannya. Allah wa huwa ya'lam ma katabahu lahu wa ma yazid iyyahu dzalik. Dan Allah mengetahui apa yang telah ditulis dia apa yang jadi ketetapannya dan apa yang akan bertambah semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun para malaikat la ilma lahum illa 'allamahumullah. Tidak mengetahui. Malaikat Hatta lauhul mahfud, catatan di dalam lauhul mahfud itu malaikat tidak mengetahui. Ini yang paling harja Malaikat tidak mengetahui. Malaikat mengetahui apa yang ia tulis saat itu. Apa yang sedang ia tulis. Atau apa yang ada di tangannya yang berupa suku itu. Itulah yang malaikat tahu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Maka Kesimpulannya bahwasanya doa ini merupakan al-qada'ul mu'alla. Al-qada'ul mubrom, kodok yang menjadi ketetapan Allah yang tidak akan berubah. Dan ada qada'ul mu'alla yang <clears throat> akan berubah berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun perubahan-perubahan itu sebenarnya sudah ada ketentuannya dalam ilmu Allah yang azali sudah ada semua <clears throat> ya seperti yang saya jelaskan di muka ada ikhtiariah, ada pilihan jika seorang yang bersedekah maka akan bertambah usianya akan menjadi begini jika tidak maka dia akan seperti itu. Dengan sedekah dia bertambah kaya. Bukan kan bukankah demikian? Tanpa sedekah maka tidak ada keberkahan dalam hartanya. Dan ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia sakit ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya sakit. Dan di situ ada takdir Allah doa antara doa dan tidak berdoa. Andai kan orang ini berdoa langsung akan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kan tidak, ya sudah dalam kesakitan terus menerus. Seperti itu. Atau sebaliknya, dengan izin Allah sembuh bisa jadi. Dan itu semua sudah ada catatannya ya di Lauhil Mahfud. Lauhil Mahfud tidak akan berubah. sebagaimana yang telah ditulis kolam sebelum penciptaan alam semesta. Tulis apa saja segala sesuatu hingga datanya hari Tidak akan bisa berubah. Yang berubah apa? Yaitu yang ada pada tangan para malaikat itu, suhuful malaikat. Itulah yang bisa berubah. Yamhullahu ma yasha wa yusbir. Allah tuh hapus catatan malaikat itu. Karena tidak sesuai dengan uh, takdir Allah yang azali atau tidak sesuai dalam kitabnya laukin Ini garisnya itu seperti ini. Ada. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Krishna. Señor. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd Sedikit kita akan lanjutkan Ketahuilah bahwasanya Allah ciptakan dalam kehidupan ini di alam semesta ini sebab segala sesuatu itu pasti ada sebab terjadinya apapun yang ada di alam ini ada sebabnya Qala Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Fil Jawabil Karim Qayyim Al-Jauzi rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Al-Jawab Al-Jawabil Karim Al-Mahdur Qadar bi asbabin yang ditakdirkan sesuatu yang takdirkan itu adalah keputusan dengan suatu sebab. Ini ditakdirkan sukses. Ini ditakdirkan gagal. Ini akan terjadi bencana. Ini daerah ini akan terhindar dari bencana. Orang ini akan terkena musibah atau orang ini akan terhindar dari musibah. Ini ada sebab al-ma'dur yang ditakdirkan. al mahdur qadar Biasbar merupakan ketentuan dengan sebab-sebab. Ada sebab Seperti juga kita ke sini. Sebabnya kita datang ke sini. Akhirnya apa? Kita bisa mendengarkan kajian. Sebabnya kita datang ke sini akhirnya kita bisa sholat berjamaah. Tanpa ada sebab maka kita tidak mungkin bisa sholat berjamaah. Disebabkan kita sehat sehingga kita bisa berjalan ke sini. Disebabkan kita punya kaki sehingga kita bisa melangkah. Ada sebab. Kenapa kita bisa melangkah? Punya kaki. Sebabnya apa? Punya kaki. Wa min asbabi ad-du'a dan termasuk dari sebab-sebab diantaranya doa. Doa ini merupakan sebab dikabulkannya oleh Allah apa yang kita kehendaki. Disembuhkan oleh Allah dengan sebab apa? Doa. Dengan sebab doa rezeki lancar. Dengan sebab doa kita terhindar dari satu musibah. Ada musibah menimpa seseorang, kita disunahkan apa? Mengucapkan Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin min ibadihi taqdir. Segala puji bagi Allah. Allah telah memberikan karuniaku dari apa yang telah menimpakan. Dan Allah karuniaku dari hamba-hamba yang lain dengan karunia yang banyak. Dengan sebab itu terhindar dari musibah yang menerima seseorang. Doa falam yuqdad mujarradan an sababi. Tidak mungkin seseorang itu ditakdirkan begitu saja tanpa ada sebabnya. Walakin udira udira bisa babi. Akan tapi ditakdirkan dengan sebab. Famata atal abdu bisa wafal wa maka kapanpun hamba itu mendatangi sebab, melaksanakan sebab itu maka terjadilah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-qadarul mu'allaq. Yang terus berjalan. Wa ma lam ya'ti bisabab intafa al-maqdul. Apabila dia mendatangi maka sudah tidak ada sesuatu yang takdirkan tadi. Ada sebab, gak ada sebab ya sudah tidak ada. Ingin mendatangi ini, ingin melakukan agar seperti ini tidak dilakukan ya sudah. Andaikan dia lakukan berhasil, tidak dilakukan tidak berhasil. Dilakukan najib, tidak dilakukan apa? Rosit gagal. Dilakukan berhasil, tidak dilakukan gagal. Nah ini takdir Allah. Nah ini harus kita yakini Contohnya, kama qudiras syab'u riyu bil akal syurbi. Sebagaimana seseorang ini sudah menjadi ketentuan Allah ditakdirkan kenyang, maka segar badannya dengan apa? Makan dan minum. Tanpa makan dan minum bisa kenyang apa tidak Tidak akan kenyang tidak akan segar badan kita Wakudi wakudi rawala ya sebagaimana ditakdirkan seseorang itu punya anak dengan sebab apa? Bil dengan sebab jima bersenggama tanpa itu tidak akan bisa nonsen kecuali orang-orang yang tertentu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala seperti siapa? Maria tanpa melakukan hubungan tanpa hubungan seksual kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qudira usuliz zar'i bil badn. Juga takdirnya ya tanaman itu bisa tumbuh dengan apa? Tanaman itu bisa muncul ya. Bisa keluar dari tanah dengan sebab apa? Adanya benih. Tanpa benih tanpa biji-bijian tidak bisa. Nah ini ketentuan Allah. Benih ketentuan Allah. Bersetubuh ketentuan Allah. Makan minum ketentuan Allah dengan sebabnya apa? Kenyang, segar. Dan yang terakhir, waqala sindi fi syarhihi sindi. Fi syarhihi ala sunan Ibnu Majah dalam sarahnya atas Sunan Ibnu Majah. Dia mengatakan menukil perkataan Qala ghazali berkata Ali Bapak ghazali Fa'in in qil, jikalau dikatakan, jikalau dikatakan ma faidatu du'a ma'annal qada la dalam Al Imam Al-Ghazali mengatakan, jikalau dikatakan apa faedahnya doa? Padahal kodok ini tidak akan bisa tertolak sama sekali. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak kodok. Maka wajib Ali al ghazali Fa'lah ketahuilah anna min jumlatil qadar rub rub rub dan barat. Di antaranya eh, bagian jumlah-jumlah qadar itu ada yang bisa menolak bala. Bidu'a yaitu dengan apa? Dengan doa. Fa inna doa doa ini sababu rabbil bala. Doa inilah penyebab tertolaknya bala. Doa takdir merupakan sebab dengannya bisa tertolak daripada bala. Wa wujudur rahmah, munculnya rahmah. Rahmat Allah dengan doa. Kama annal badra sababun li khurujin nabat. Sebagaimana benih-benih itu ketika ditaburkan dengannya menjadi penyebab keluarnya tubuh tumbuhan Minal ab wa kama anat turhsa. sebagaimana pula tamir ya yang berperang itu tebing yadfa asam bisa mencegah daripada apa anak panah domba, sabetan pedang. Wa kadzalika du'a yaruddul Begitu pula doa menolak bala. Ikhwatiddin a'zaliyallahu iyyakum. Betapa pentingnya ketentuan Allah yang harus kita amalkan yang terus berjalan. Inilah menunjukkan kasih sayangnya Allah terhadap hamba. Kita tidak usah bingung dengan takdir-takdir. Ya, ketika ada sahabat bingung ya akan ketika Allah Rasulullah saw berkata tentang takdir Rasul mengatakan maafin min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak ada dari sekalian salah seorang pun kecuali sungguh telah disediakan oleh Allah tempatnya di neraka atau tempatnya di surga. Maka sahabat-sahabat mendengar demikian itu pesimis. Apa kata sahabat Alfa apa lebih baik kita sudah wakilkan aja kepada kitab-kitab apa yang ada dan kita tinggalkan amal tak perlu kita beramal buat apa segala sesuatu sudah ditetapkan pada Allah maka apa kata Rasulullah i'malu fa kullun muyassarun lima pada beramalah karena sesungguhnya segala sesuatu itu dipermudah bagi aku itu apa dia diciptakan Wa amman maka barang siapa dia termasuk bagian orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, fa yassar li Maka dia akan dipermudah oleh Allah untuk melaksanakan amal-amal kebajikan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Wa amman dan barang siapa yang adalah dia termasuk dari golongan orang-orang yang akan mendapatkan petaka Fayuyassar amali ahli syaqawah Maka Allah mudahkan baginya untuk beramal amalan orang yang berhak untuk mendapatkan kecelakaan. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menukil firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Lail. Fa'amma man aqta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra maka barang siapa yang memberi bersedekah bertakwa wasok wasok takwa dan <clears throat> membenarkan al khusna yaitu surga maka Allah berikan baginya kemudahan fasanu yasiruhu lil yusra maka Allah akan mudahkan baginya <clears throat> dengan kemudahan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna lil usra dan sebaliknya orang mendustakan hari kiamat bakhil maka Allah mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan demikian kurang lebihnya mohon maaf mudah-mudahan <clears throat> apa yang saya sampaikan tentang manfaat daripada doa ya memberikan manfaat pula bagi kita sekalian sehingga kita optimis dalam mengarungi kehidupan dan dengannya kita bisa mengenal akan apa itu takdir, apa itu definisinya, dan bagaimana sikap kita terhadap takdir. Demikian punya mohon maaf Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.